Allahumma amin. Masyarakat muslimin tentunya kita juga ingin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ibadah dalam artian penghambaan kepada Allah. Menyembah murni hanya kepada Allah. Menurut para ulama, Beribadah itu ada dua hal. Pertama, ibadah mahbah. Yang kedua, ibadah ghairu mahbah. Ibadah mahbah adalah ibadah yang sudah ada ketentuannya dan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Misalnya, sholat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, zakat fitrah atau zakat mal. Juga melaksanakan ibadah haji. Yang Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik hajimu. Ada tuntunan-tuntunan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam. Itu namanya ibadah mahdoh tapi ada juga yang namanya ibadah rumah mahdhah. Ibadah yang diperintahkan secara umum sehingga menghasilkan perintah sunnah. Contohnya misalnya sodakoh. Sodakoh itu perintah syariat. Tapi berapa nominalnya itu tidak pernah disebutkan. Boleh sodakoh dengan uang seribu boleh juga sodako dengan seratus ribu boleh juga dengan sodako yang lebih banyak daripada tersebut ini namanya ibadah ghairu mahdhah yang tidak ada ketentuannya dari syariat. Demikian juga zikir kepada Allah. Ini adalah ibadah ghairu mahdhah. Karena Allah hanya perintah uzkurullaha dzikron kathiro Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jumlahnya juga tidak diatur berapa, waktunya kapan, tidak ada aturan langsung dari Allah maupun dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Majelis taklim itu juga namanya ibadah wairu mahdoh Nah, kalau kita melangkah atau menginjak kepada ibadah mahko, ibadah yang ada tuntunannya dan perintah, maka siapapun adanya tidak boleh untuk menyalahi aturan agama. Misalnya perintah sholat lima waktu, itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh. Misalnya menawar, lebih baik aku sholatnya tiga waktu saja kalau lima waktu rasanya berat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dengan waktu yang telah ditentukan itu sebanyak lima waktu, alias gampangnya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, kita beribadah yang mahdoh tentunya harus taat benar-benar pasrah bongkoan kepada aturan main syariat. Kalau tidak, tentu kita menjadi orang yang tidak termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah juga perintah Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanyalah untuk menyembah kepada Aku. Aku Allah di sini maksudnya. Coba lihat makhluk yang pertama kali menawar perintah atau kewajiban dari Allah SWT yang saat itu namanya ibadah mahbub tatkala Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam maka Allah perintah kepada penduduk surga secara mahbub perintah murni dari Allah yang mana penduduk surga sebelum diciptakan Nabi Adam yaitu terdiri dari bangsa malaikat dan bangsa jin. Kemudian Allah perintah, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Wa id qulna lil malaika tatkala kami, kami Allah di sini perintah kepada para malaikat maksudnya dan segenap penduduk surga. Usjudu li Adama. Sujud menghormatlah kepada Nabi Adam. Fasajadu maka mereka yaitu para malaikat dan bangsa jin yang ada itu saja sajadu sujud illa iblis kecuali hanyalah makhluk yang namanya iblis Sedangkan di dalam ayat yang lain dikatakan tentang iblis itu adalah kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Konon yang namanya iblis itu minal jinni dari bangsa jin. Jin-jin yang lain itu ikut sujud bersama para malaikat, tapi yang namanya iblis justru ingkar dan tidak mau terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketahuilah itu yang dilakukan oleh iblis tiada lain semata-mata karena takabur kesombongannya wa kana minal kafirin maka difonis oleh Allah iblis itu termasuk kafir. Kenapa demikian? Karena iblis menggunakan rasio. Di dalam ayat yang lain diterangkan Tatkala iblis ditanya kenapa engkau tidak taat kepada perintah Allah, tidak mau sujud kepada Adam. Itu makhluk yang baru diciptakan oleh Allah SWT. Jawabannya adalah khalaqtani tani narin wa khalaqtahu min Ya Allah, karena engkau itu menciptakan aku dari api Wa khalaqtahu dan engkau menciptakan Adam itu mintin dari tanah. Dalam pemahaman dan pemikiran atau rasionalnya si iblis itu bahwa api jauh lebih mulia daripada tanah. Karena api itu sifatnya selalu membumbung tinggi, menjulang tinggi, tapi yang namanya tanah selalu ada di bawah, bahkan di bawah kaki maka sesuatu yang menjulang atau membumbung tinggi sifatnya pasti lebih afdol dan lebih mulia dibandingkan tanah yang tempatnya di bawah. Itu rasionya atau akalnya yang dipergunakan untuk ah, mengamalkan kehidupannya ini si iblis. Tidak taat kepada Allah. Diperintahkan usjudu li adama ini perintah mahdoh. Tapi dia berpikir-pikir. Nah, kalau ada manusia pada akhir zaman ini yang menawar-nawar, aku tidak mau sholat lima waktu, cukup aku hanya berpikir, berinteraksi dengan Allah sudah cukup. Padahal Allah perintah sholat lima waktu dan dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sifat semacam itu adalah titisan dari takaburnya iblis, kesombongan iblis yang mana iblis menggunakan rasionya untuk beramal sedangkan orang tersebut juga menggunakan rasionya untuk beramal. Karena itu pemikiran itu tidak bisa murni dipergunakan untuk beribadah kepada Allah tapi harus dipilah-pilah. Ada harus ada balance, seimbang. Mana tatkala kita diperintahkan untuk beribadah yang sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT ini halal, ini haram, ini jangan, ini boleh maka itu harus kita amalkan walaupun berat untuk kita. Tapi tatkala kita diperintahkan untuk beribadah yang ghairu mahbah yaitu tidak ada aturan baku dari syariat, maka bolehlah kita berkreasi atau beristihad dalam bahasa syariat di dalam mengembangkan dunia ibadah kita yang ghairu mahbah, tidak ada ketentuan dari syariat. Kalau orang bisa demikian, maka sempurnalah dia. Orang ini mengamalkan perintah syariat yang mahdoh, ibadahnya mahdoh, murni ada ketentuannya. Di samping itu, dia juga meningkatkan rasa takwanya kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah, yaitu ibadah wiru mahdoh. Mudah-mudahan di dalam beribadah kita bisa mengerti yang demikian sehingga tidak sehingga kita tidak salah melangkah khususnya di dalam menjalani kehidupan dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan amalan ibadah kita baik yang mahdo maupun yang yang mahdo diterima oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin ja'alallahu wa iyyakum al faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم